Dengarkan apa yang akan aku sampaikan ini. Suatu hari, Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di masa tabi'in, kedatangan serombongan orang yang mengeluh keadaan dirinya. Ya Syekh, Negeri kami sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan? Hasan Al-Basri menjawab singkat, Istaghfirillah. Mohon ampunlah kepada Allah, banyaklah membaca istighfar. Lain kesempatan lagi, datang serombongan orang, Ya Syekh, perniagaan kami, bisnis kami sedang bangkrut, sedang merugi. Apa yang harus kami lakukan? Hasan Al-Basri menjawab singkat, Istaghfirillah. Mohon ampunlah kepada Allah, banyak baca istighfar. Lain lagi datang lagi orang lain ya Syekh kami telah menikah bertahun-tahun kami belum punya anak apa yang harus kami lakukan Hasan Al Basri dengan sangat ringan menjawab Istagfirullah mohon ampunlah kepada Allah dengan banyak membaca istighfar Masyarakat bingung Kenapa? Pertanyaannya bermacam-macam Berbagai jenis masalahnya Kenapa Hasan Al-Basri hanya menjawab dengan satu kalimat Istagfirullah Mohon ampunlah kepada Allah Karena yang ngomong ini orang besar, orang hebat, dilakukan. Dan subhanallah, ketika ini dilakukan, semua masalahnya selesai. Semua persoalan selesai dan ketemu solusinya. Ragam istighfar itu bermacam-macam. Dari yang paling ringan yaitu astagfirullah. Mau panjangan dikit azim. Mau lebih panjang lagi astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Mau tambah panjang lagi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Khatib sendiri mendapatkan sebuah amalan dari guru guru khatib. Yang pertama adalah dari Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, anaknya Abdullah Syafi'i, seorang ulama besar Betawi. Suatu saat Kiai Abdul Rashid mengajarkan saya istighfar bunyinya seperti ini. Astaghfirullahalazim li wali walidayya min jami'il ma'asi wa zunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li untuk diriku, wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku min jami'il ma'asi wa dari banyaknya kemaksiatan dan dosa-dosa. La haula, tidak ada ada upaya kekuatan illa billah kecuali milik Allah Al-Ali yang Maha Tinggi Al-Azim yang Agung. Saya mempraktekkan ini selama bertahun-tahun. Ketika satu saat saya bertemu dengan salah satu guru saya lagi, Dr. Musli Abdul Karim. Kiai Musli, Dr. Musli Abdul Karim. Maka saya tanyakan kepada Kiai Muslim, Kiai, Ananda pernah dapat amalan istighfar bunyinya seperti begini dari guru guru saya Kiai Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Menurut Kiai Muslim bagaimana? Kiai Muslim jawab, pertama nak Valentino, beliau itu adalah guru saya juga. Ya Allah satu guru. Yang kedua, beliau itu besan saya mereka berdua besan. Yang ketiga nah Valentino yang disampaikan beliau ada di dalam surat Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Saya sudah tahu ini surat Nuh. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Yusilis sama alaikum mitrara wa yumditkum bi amwalin wal banin wa ja'alnakum jannatin wa ja'alnakum Jadi kita cuma membaca astaghfirullah, azim atau yang lainnya. Bacaannya ringan, mudah, simple, gampang. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, lagi naik motor, naik mobil, nunggu ojek, nunggu kereta, di kantor, nunggu temen, nunggu klien, sambil bekerja pun kita bisa beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia ringan diucapkan, tetapi tidak ringan di dalam jaza atau balasan. Di dalam agama kita ini banyak hal-hal yang sepele, yang ringan, yang mudah kita ucapkan, yang mudah kita lakukan, tetapi tidak ringan dalam balasan. Puasa berat kita menahan 14 jam. Tilawah Al-Quran capek, ngantuk. Sholat tahajud berat, sedekah sayang. Tetapi istighfar bisa kita lakukan anytime, anywhere. Apa yang akan kita dapat dengan ucapan yang ringan ini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Di dalam ayat 10 Allah mengatakan, "Fakultus tafiru rabbakum innahu kana ghaffar." Maka mohon ampunlah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Saudara, betapapun banyaknya dosa kita, kalau kita malam bermaksiat, di siang hari kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Innahu kana ghafar, Allah Maha Pengampun. Kalau kita bermaksiat di waktu malam, kita tobat di siang hari, kita minta Allah ampuni. Dosa mias pagi hari, malam kita bangun tajud kita minta Allah ampuni. Innahu kana gofaro. Allah Maha Pengampun. Selama nyawa belum ditenggorokan, pintu tobat selalu terbuka, pintu ampun Allah selalu terbuka. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gofaro. Ayat 10. Ayat 11. Apa yang Allah berikan kalau kita membaca istighfar? Yursilis sama alaikum mitroro. Yang pertama akan turun hujan dari langit yang deras. Saudara bayangkan ayat ini turunnya di Saudi Arabia. Daerah yang kering, yang gersang, yang tandus, yang jarang-jarang hujan. Hujan atau air adalah sesuatu yang paling ditunggu, paling diharap, paling diminta, paling diinginkan. Siapapun yang menguasai air, yang punya air, dia kaya, dia sejahtera. Kalau saya kiaskan ayat ini dengan di Indonesia yang setiap hari turun hujan dan kadang-kadang beberapa tempat bisa banjir jadi musibah. Ini hujan tidak menyebabkan musibah, tapi hujan yang menyebabkan kemakmuran, kesejahteraan. Jadi hujan itu adalah sesuatu yang paling berharga, paling mahal, paling ditunggu. Jadi kalau di Indonesia ini Allah berikan apa yang kita mau, kita minta, kita tunggu, kita harap. Jadi siapapun banyak istighfar, maka Allah akan berikan kepada dia apa yang dia mau, dia minta, dia tunggu, dia harap. Nomor satu. Yang kedua, Allah berikan apa? Yursilis sama'alaikum yadur waja'alnakum Allah berikan yang kedua adalah Allah berikan setelah Allah berikan hujan sama sama'alaikum mitrar wa yumdikum bi amwalin yang kedua Allah akan berikan dia harta, kekayaan, duit, fulus, material, tangible asset. Tidak ada takdir kecuali amwal itu sifatnya material. Jadi siapa yang ingin kaya, yang ingin banyak duit, yang ingin banyak asetnya, istighfar. Allah berikan harta. Yang ketiga, walbanin anak-anak yang banyak. Saya punya supir, preman nih supir. Kalau ngeliat mukanya serem orang, rambutnya gondrong, matanya merah, kulitnya hitam. Begitu kerja sama saya, saya tanya, Dad, lo kerja sama gue, kagak boleh gak sholat. Kalau lo gak sholat, lo keluar. Lo kerja sama gue, rokok berhenti. Ketahuan lo mau rokok gue, lo keluar. Siapa? Lo udah punya anak berapa, Dad? Belum punya anak Ustaz. Loh, udah bernikah berapa tahun? Udah tujuh tahun Ustaz. Belum punya anak? Belum Ustaz. Tapi nggak ada masalah kan? Maksud Ustaz, ya lo mandul apa bini lo mandul? Lo kagak Pak Ustaz, saya sehat Pak Ustaz, bini saya sehat. Nah kalau begitu dia saya bilang, gue kasih amalan. Ini amalan dari guru saya, lo amalin ya. Tapi cara ngamalin gini deh, lo harus sepakat dulu sama bini lo pengen anak laki-laki apa anak perempuan. Jangan lu mau anak laki-laki, bini lu mau anak perempuan. Ini sudah bentrok, saya bilang doanya. Mereka sepakat ini anak laki-laki. Jadi setiap selesai sholat lima waktu, mereka zikir pejamkan matanya sambil membayangkan wajah anak laki-laki. Sholat duha, pejamin mata, bayangin anak laki-laki. Sholat tahajud, minta apa malam, bayangin anak laki-laki. Kata Allah memang hadisnya jelas ana inda Zoni abdibi, aku tergantung persangkaan, dugaan, bayangan hambaku kepada diriku. Dia praktekin Pak, subhanallah, tiga tahun istrinya, tiga bulan istrinya hamil. Jadi setelah tiga bulan dia mengamalkan istighfar, istrinya hamil. Punya anak, sekarang anaknya sudah usianya lima tahun. Begitu juga teman-teman saya yang lain, ada Vice Presiden Bank Mandiri Syariah, sudah 17 tahun nggak punya anak. Dia bayangin, dia amalkan, istrinya hamil punya anak. Karena ini janji Allah bukan janji saya. Kalau khatib Valentino ini dosanya banyak, mungkin sering bohong saya. Tetapi Allah innallaha la tukhliful mi'at. Allah tak pernah ingkar janji. Allah tak pernah dusta. Yang ketiga, wal banin. Yang keempat, waja'alnakum jannatin. Akan kami berikan dia kebun-kebun. Lagi-lagi Bapak bayangkan ini ayat turun di Arab. Siapa yang punya kebun kurma, kebun anggur, kebun zaitun, kebun zaitun, dia pasti jadi orang kaya, pasti dia makmur. Kalau saya kiaskan ke Indonesia, kebun itu adalah sumber duit kan, sumber penghasilan. Jadi siapa yang banyak istirahat, istighfar Allah akan berikan dia sumber duit, sumber uang, sumber penghasilan. Wajah Waja'alnakum jannatin, dikasih kebun. Nah kalau kebunnya dikasih kagak ada airnya Pak Ustadz, mati dong kebun. Inilah indahnya bahasa Al-Quran. Allah memberikan sebuah perumpamaan, sebuah gambar. Waja'alnakum jannatin, kami berikan dia kebun-kebun. Kami berikan dia sumber penghasilan, kami berikan dia sumber uang. Waja'alnakum anharo kami berikan juga sungai-sungai yang mengaliri kebun itu sehingga kebun itu subur, kebun itu menghasilkan, kebun itu berhasil, kebun itu berbuah, kebun itu subur. Allah berikan kepada kita sumber uangnya, Allah berikan juga ordernya, Allah berikan omsetnya. Sederhana saudara. Amalan sederhana itu di dalam surat 71 surat Nuh 10 sampai 12. Fakultus takfir rabbakum innahu kana ghaffar. Diawali dengan istighfar. Allah berikan lima. Siapa istighfar? Pertama Allah berikan apa yang dia mau, apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, apa yang dia arab-arab. Yusri sama alaikum Wa yumditkum bi amwal. Siapa yang banyak istighfar, Allah bikin dia kaya, Allah banyakin hartanya, Allah banyakin duitnya, Allah banyakkan kekayaan. Walabani dan anak-anak yang banyak. Yang belum punya anak, insya Allah Allah berikan anak. Yang sudah punya anak, Allah tambah anaknya. Yang udah punya anak banyak, kamu banyak Ustaz, saya kamu Allah kasih anak buah yang banyak. Yang keempat Allah berikan sumber keuangan. Wajah Waja'alnakum jannatin Allah kasih sumber uangnya, Allah kasih sumber bisnisnya yang sudah punya bisnis. Wajah Waja'alnakum haro, Allah kasih sumber-sumber ordernya sehingga bisnisnya subur, bisnisnya berkembang, bisnisnya maju. Amalan sederhana sudah. Kalau di dalam bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, semuanya berpahala. Tapi di amalan itu banyak yang berat, saum kita berat, Sholat tahajud kita berat, duha kita berat, sedekah kita. Tapi istighfar antum semua bisa lakukan di mana saja, anytime, anywhere. Murah tidak berbayar, gratis, tetapi tidak ringan di dalam balasan. Percaya atau tidak, ini janji Allah, bukan janji saya. Barakallahu li wa fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa zikril hakim. Aku qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa wa Suatu saat Ibrahim bin Azim setelah menyelesaikan sholat ibadah hajinya, kemudian dia ingin ke Palestina. Maka dia membeli satu kantung kurma satu kilo. Kurma dibungkus oleh penjual, kemudian diserahkan kepada Ibrahim bin Adib. Tiba-tiba Ibrahim bin Adib melihat dekat timbangan kurma itu ada satu butir kurma. Dia kira ini itu bagian daripada satu kilo yang dibeli, kemudian dia makan. Kemudian dia pergi berjalan dari Mekah ke masjid Palestina. Berjalan selama empat bulan. Sesampai di Palestina, beliau sholat di Masjid Al-Aqsa di bawah kubah yang namanya As-Sakhra. Dia senang sholat di situ. Dia sholat di As-Sakhra. Tiba-tiba dia mendengar percakapan dua orang malaikat. Lihatlah, kata malaikat satu, itu Ibrahim bin Adi yang doa dan permintaannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang lain mengatakan, tetapi tidak lagi sekarang. Karena dia telah memakan kurma satu butir yang bukan menjadi miliknya. Ibrahim bin Adhim kaget. Setelah selesai sholat dia langsung buru-buru. Dari Palestina dia kembali lagi perjalanan 4 bulan ke Mekah. Dia cari tukang penjual kurma di depan Masjidil Haram itu. Dia tidak menjumpai. Dia cari gerobaknya. Oh ini gerobaknya. Dia tanya mana bapak di sini. Oh bapak sudah meninggal satu bulan yang lalu. Anda siapa? Saya anaknya. Maka diceritakan oleh Ibrahim bin Adim kepada tukang penjual kurma ini. Tolong berikan aku maaf akan satu butir kurma yang aku makan itu. Sang anak muda mengatakan, insya Allah Pak, aku akan memberikan maaf. Tapi aku tidak tahu dengan 17 orang saudaraku yang lain. Apakah mereka mengikhlaskan juga karena mereka ada memiliki hak waris terhadap itu. Maka Ibrahim bin Adim meminta alamat anak itu dijumpai satu demi satu diantri, satu demi satu dia menyampaikan pemikiran maaf atas satu butir kurma yang tidak halal, yang tidak berhak, yang dia makan tidak sengaja. Setelah selesai ke-18 itu dia minta maaf, maka dia kembali lagi 4 bulan perjalanan. Kembali ke Mas di Palestina. Al-Aqsa. Kembali dia sholat di bawah As-Sakhra. Ketika dia angkat tangan dia sholat, kembali dia mendengar kata-kata Lihatlah itulah Ibrahim bin Adim yang doanya ditolak Allah karena gara-gara dia makan sebukat butir kurma yang tidak halal. Malaikat yang mengatakan, tapi sekarang tidak lagi. Dia telah mendapatkan halal daripada wahli waris anak tukang penjual kurma itu. Sekarang doa Ibrahim bin Adim diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, perhatikan. Makanan satu butir kurma yang tidak halal yang dimakan oleh seseorang hamba Allah, dia butuh waktu satu tahun, empat bulan ke Masjidil Aqsa, empat bulan balik lagi ke Masjidil Haram, balik lagi empat bulan ke Masjidil Aqsa, satu tahun. Selama delapan bulan doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diijabah Allah karena memakan barang yang haram. Jangan Anda bawa pulang barang haram ke rumah. Jangan Anda berikan barang yang haram kepada istri dan anak Anda. Boleh barang-barang yang halal. Karena sesungguhnya di dalam Islam itu yang dibutuhkan adalah bukannya banyak, tetapi keberkahan. Ketika Anda memakan barang-barang yang berkah, harta yang berkah, rezeki yang berkah insya Allah. Rumah tangga Anda akan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita akan soleh dan soleh. Tetapi dari satu butir barang yang haram yang dimakan, dia akan tumbuh darinya daging, maka sungguh neraka lebih berhak daripada terhadap barang haram. Dua kisah sederhana ini, satu amalan istighfar, Yuk kita amalkan, kita praktekkan, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di ujung-ujung nanti terus berjalan sudah mau 15 hari. Allah jadikan rombongan-rombongan yang terbaik bagi hidup kita. Allah kabulkan segala doa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala man innaka hamidim Majid. وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه اجمعين وعن التابعين وتبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم عن الحق حقا وارزقنا اتباعه وعن الباطل باطلا وارزقنا اقتداء رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة